Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Syekh Al Fauzan hafizhahullah taala wa ra'ah. Sekarang kita memasuki pembahasan yang baru. Pembahasan seputar apa? Seputar Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluqin. Yaitu pembahasan mengenai sifat Allah taala al-kalam. Allah taala itu berbicara berbicara dengan hakiki. Paham ya? Yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apakah ada nama-nama mutakallim? Nah, ini penting juga. Nah, kaedahnya apa kaedahnya? Kaedahnya itu tidak setiap sifat itu diambil nama. Tapi setiap nama pasti diambil padanya sifat. Kaedahnya gitu kan? Kullu min yukhad minhu sifah wa laysa kullu sifatin yukhad minha ismun. Dalam masalah nama-nama dan sifat-sifat Allah taala harus kita pahami baik-baik. Setiap nama Allah Subhanahu wa taala pasti di dalamnya ada sifatnya. Tapi belum tentu sifat itu ada namanya. Kenapa? Karena menetapkan nama itu harus dengan dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. sembarangan. Al-kalam, sifat atau nama? Sifat. nggak ada nama mutakalim kecuali dalam bab ikhbar namanya, pengkabaran. Secara bahasa Arab, orang yang berbicara itu namanya mutakalim. Paham ya? Tapi itu menetapkan apakah mutakalim itu nama Allah, itu butuh dalil. Enam lah Pak, nanti anak ralat lagi insyaallah. Enam. Jadi Masalah apa barakallahu fikum hafizakumullah? Setiap nama nama Allah Subhanahu wa taala itu diambil padanya sifat. Tapi tidak setiap sifat diambil padanya apa? Nama. Karena dalam menetapkan nama itu butuh dalil. Nah, barakallahu fikum. Jadi pembahasan yang akan kita bahas nanti itu adalah berbicara mengenai nama-nama Allah taala juga sifat-sifatnya. Adapun pembahasan mengenai kalamullah, sifat kalam itu insyaallah menyusul nanti pada pembahasan tersendiri yaitu berkaitan masalah Al-Qur'an kalamullah ghairu makhluk. Naam. Ingat-ingat kaidahnya ya. Kullu ismin yu'khad minhu sifah wa laysa kullu sifatin yu'khad minha ismun. Na'am barakallahu fikum. Setiap nama diambil padanya sifat dan tidak setiap sifat diambil padanya nama karena di dalam menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala harus dibangun di atas dalil. Kita baca barakallahu fikum. Al-kalamu fi asma'illah ta'ala wa sifatih pembicaraan seputar nama-nama Allah dan juga sifat-sifatnya. Di dalam menetapkan nama dan sifat sudah kami berikan undang-undangnya. Sudah kami berikan peraturannya yang sudah antum hafal. Apa itu? Laisa kamitslihi syai' wa huwa as al basir. Itu harus dihafal itu. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah taala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi yang antum bayangkan itu semuanya tidak sesuai dengan apa yang hakikatnya. Karena bayangan hamba itu nggak mampu untuk mencerna. Paham ya? Yang kita diwajibkan adalah apa? Mengimani Allah Taala punya tangan, punya tangan. Turun, turun. Berbicara, berbicara. Tertawa, tertawa. Terus bagaimana? Yang hakiki, yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya wallahu a'lam. Bentuknya kaifiahnya wallahu a'lam. Jangan antum gambarkan, jangan antum bayangkan. Karena bayangan manusia, gambaran manusia tidak keluar dari dua salah satu dua perkara. Imma menggambarkan serupa dengan makhluknya, imma menggambarkan dengan sesuatu yang enggak ada wujudnya, rusak semuanya. Allahul musta'an. Kita lihat. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, lahun asmaul husna wa sifatul ula. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah dan juga sifat-sifat yang tinggi. Nama dikatakan indah Tentunya kalau nama tersebut di dalamnya mengandung makna yang sangat mulia. Nama-nama Allah Taala semuanya indah. Kenapa semuanya indah? Karena setiap nama Allah Taala pasti mengandung sifat yang sangat mulia. Berbeda dengan nama manusia. Manusia terkadang namanya Mahmud, ternyata dia pembegal. Namanya Contoh aja ya. Namanya bagus enggak Mahmud? Bagus. Terkadang manusia namanya Humaid atau Hamid misalkan, namanya bagus tapi dia perampok. Karena yang namanya manusia itu namanya tidak mengharuskan sifatnya sesuai dengan namanya. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala semua namanya indah dan sesuai dengan apa? yang ada pada di dalam nama tertentu sifatnya. Paham ya? Yang ada pada nama tersebut yaitu sifatnya. Kita lihat. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy Ar-Rahman zat yang Maha Pengasih beristiwa di atas Arsh al-'ulu wal istiqrar, meninggi dan menetap di atas Arshnya. Enggak usah bingung. Masa sih? Masa sih beristiwa di atas arsy? Jangan-jangan istiwa itu istaula, berkuasa. Kita katakan enggak demikian. Istiwa itu artinya bukan berkuasa. Berkuasa sendiri. Paham ya? Ada pun yang mengatakan istiwa mana istaula, itu ucapan yang enggak benar. Dalilnya adalah salah satu pantun. Nah, barakallahu fikum. Pantunnya itu pun apa? Belum tentu sumbernya sahih. Paham ya? Itu pun dari seorang penyair. Paham ya? Seorang penyair yang menyebutkan qadistama bisr al-iraqi min ghairi damin min ghairi sayfin wala damin iraqi. Artinya apa? bisr eh, ya, nama orang ini ya, dia telah berkuasa, istawa istaula, berkuasa di Irak tanpa adanya peperangan dan tanpa adanya darah yang dialirkan. Kata mereka istawa maknanya istaula, kita katakan enggak benar. Istawa itu maknanya adalah al-ulu wal istiqrar, meninggi dan menetap di atas arsy Sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dikatakan Allah taala di mana-mana. Yang mengatakan Allah taala di mana, Pak? Allah taala di mana-mana katanya. Kita katakan enggak benar. Enggak di mana-mana Allah taala beristiwa di atas arsnya. Kalau mereka mengatakan berarti enggak ada tempat. Rinci dulu tempat yang itu maksud itu apa? Kan begitu, Ahlussunnah gitu ngerinci. Tempat yang itu maksud itu apa? Kalau tempat yang itu maksud tempat yang Allah taala terliputi, tertutup, enggak benar. Tempat kalau yang antum inginkan Allah Taala beristiwa di atas arsh, tempat atau bukan? Tempat, tapi Allah Taala meliputi segala sesuatu. Naam. Caranya gitu. Jangan tertipu dengan orang-orang ahlu tasbih, ahlu tamsil, ahlu ta'til. Mereka apa? Bermudah-mudahan membuat subhat di situ. Allah musta'an. Jadi kalau tanya orang, Allah Taala berada di mana? Di mana-mana atau di atas arsh? Di atas arsh, di atas langit yang tujuh, beristiwa barakallahu fikum. Naam. Lah katanya setiap malam terakhir Sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Naam, kita katakan iya. Lah turunnya bagaimana? Wallahu a'lam, selesai. Masa banyak bicara. Turunnya bagaimana bentuknya? Wallahu a'lam. Lah turun beneran enggak? Turun beneran. Hakiki ada wujudnya, tapi yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimananya bentuknya? Wallahu a'lam. Ingat-ingat kalamnya siapa kemarin? Imam Malik bin Anas, wal kaifu majhul. Bagaimananya kita enggak tahu. Wal imanu bi Wajibun, mengimani wajib. Jadi kalau antum misalnya tanya orang, Allah Ta'ala turun enggak? Turun. Kapan? Sepertiga malam terakhir. Paham ya? Turun ke mana? Ke langit dunia. Bagaimana turunnya? Wallahu a'lam. Jangan bergaya sok tahu. Turunnya seperti turunnya orang dari mimbar. Sok tahu enggak boleh haram. Paham ya? Lebih aman dia mengatakan wallahu a'lam. Kalau ditanya makna turun apa? Makna turun adalah turun yang hakiki, yang ada wujudnya, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita sebutkan, makna harus kita tetapkan. Kenapa kok makna harus kita tetapkan? Karena di sana ada oknum kelompok sesat yang mereka mengaku ahlu sunnah yaitu al-mufawwidhah. Kelompok mufawwidhah itu mereka meniadakan apa? Makna. Allah Taala punya tangan enggak? Punya tangan. Maknanya apa? Wallahu alam katanya. Tanya makna langsung wallahu alam. Ini enggak benar ya? Maknanya sebutkan dulu maknanya tangan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tangannya? Wallahu a'lam. Mau salah? Pertanyaannya. Ayo, pertanyaannya antum. Akhad Razak. Ayo, Allah Taala punya tangan enggak? Bagaimana tangannya? Bagaimana tangan Allah Taala? Antum lari langsung larinya itu langsung ke lapat bagaimana? Kalau bagaimana jawabnya cuma wallah alam itu aja. Bagaimana tangannya wallah alam. Kecuali kalau nanya maknanya apa, baru antum sebutkan nanti. Maknanya apa? Tangan yang hakiki yang layak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wujudnya, bentuknya bagaimana wallahu a'lam. Udah itu aja udah. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Lahuma bis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Hanya milik Allah apa-apa yang di langit dan apa-apa yang di bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya dan apa-apa yang ada di bawah bumi. Paham ya? Naam. Wa in tajhar bil qaul fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Dan jikalah orang itu mengeraskan dengan suatu dengan suaranya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui suara yang pelan ataupun suara yang nam barakallahu fikum, nam suara yang dirahasiakan ataupun suara yang pelan. Allah taala tahu. Paham ya? Bisi-bisi pun tahu. Kalau manusia bagaimana? Manusia tahunya setelah apa? Dikeraskan. Bisi-bisi pun terkadang nggak dengar. Itu manusia terbatas. Dan nah, pengetahuannya terbatas pendengarannya. Kita lihat bawah itu. Qala asy-syekh Shalal Fauzan habibullah taala lahul asmaul husna. Hada fi isbatul asma' lillahi azza wa jal. Kama asbataha li nafsihi wa lillahi asmaul husna. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Artinya, di sini ada penetapan bahwasanya Allah taala memiliki nama-nama sebagaimana Allah taala tetapkan untuk dirinya. Allah taala sendiri menetapkan nama Al-Qur'an Karim. Walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah nama-nama yang indah. Nama-nama yang indah itu maksudnya mencapai tingkat puncak keindahannya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya di dalam nama tersebut terkandung sifat yang sangat mulia dan pasti pas. as namanya, sifatnya apa? as mendengar. Al-Basir namanya. Sifatnya apa? Al-Basar melihat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Al-Qadir nama, sifatnya apa? Al-Qudrah. Al-Hayyu nama, sifatnya apa? Hayatun. Al-Muhyi nama, sifatnya apa? Al-Ihya. Al-Mumit nama, sifatnya apa? Al-Imata. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Setiap nama diambil padanya apa? Sifat. Tapi tidak setiap sifat diambil padanya nama. Nuzul turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir. Nuzul itu nama atau sifat antum? Sifat. Tapi apakah ada nama Allah Taala nazil gitu? Enggak ada. Paham ya? Kecuali min babil ikhbar, pengkabaran saja. Pengkabaran karena bahasa Arabnya yang turun itu nazil bahasa Arabnya. Untuk menetapkan tidak karena butuh dalil. Nah, barakallahu fiikum. Itu perlu antum perhatikan baik-baik ya. Eh, wa na'am. Kita lihat lagi bawahnya itu, fa akhbara anna lahul asma wa akhbara anna kull na'am. <clears throat> wa akhbara anna kullaha husna. Allah telah mengkabarkan bahwasanya Allah telah punya nama-nama dan Allah telah mengkabarkan bahwasanya semua nama-namanya husna, indah, yakni tamatan, kamilatan, la yaqtariha naqsun. Masyaallah. Maksudnya nama-nama tersebut indah yaitu nama-nama yang sempurna, eh, benar-benar sempurna tidak diiringi padanya kekurangan. Enggak ada kekurangan sama sekali. Sempurna nama Allah Subhanahu wa taala. Wasifatul ula ay al-ulya, sifat yang tinggi. Naam wasifat kar nah wasifat sedangkan sifat itu karahmah seperti sifat kasih sayang wal ilm mengetahui wal qudrah kemampuan wal iradah keinginan was sam mendengar wal basar melihat hadhihi yuqalu laha as-sifat ini semuanya dikatakan dengan apa? Sifat. Jangan sampai antum tertukar terbalik ya. Ar-Rahman, nama atau sifat? Ar-Rahmanu, nama atau sifat? Nama. Di dalam Ar-Rahman ada sifat enggak? Apa sifatnya? Ar-Rahmah. Paham ya? Jangan tertukar ya. Ar-Rahim, nama atau sifat? Nama. Di dalam Ar-Rahim ada sifat enggak? Apa itu? Ar-Rahmah. Bedanya kalau Ar-Rahman rahmatul wasi'ah, kalau Ar-Rahim rahmatul khasah. Antum sekarang Al-Qadir, nama atau sifat? Nama. Sifatnya apa? Al-Qudrah. Ini harus antum pahami baik-baik, jangan sampai tertukar. Kita tutup yang terakhir barakallahu fikum. Amasami sami al-basir al-khabir. Adapun asami al-basir al-khabir. Fahadi asmaun ini semuanya nama. Jangan tertukar ya, nama itu semuanya. Wa kullu ismin minha yushtaq minhu sifatun sifatunillahi azza wa jalla masyaallah. Faedah tadi itu. Setiap nama dari nama-nama Allah Taala dipecahkan darinya sifat untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat-ingat kaidahnya, kullu ismin yukhad minhu sifat, wa laisa kullu sifatin yukhad minha ismun. Naam. Fal qadir fi isbatul qudrah, maka al qadir adalah nama, di dalamnya ada penetapan sifat qudrah, kemampuan. Was sami' fi isbatus sam', as-sami' nama, Zat yang maha mendengar, di dalamnya ada penetapan apa? asma pendengaran. Wal basir, zat yang maha melihat, fihi isbatul basar, di dalamnya ada penetapan apa al-basar yaitu penglihatan. Wal alim, zat yang Maha mengetahui, fihi isbatul ilm, di dalamnya ada penetapan ilmu bagi Allah taala. Wal hakim, zat yang Maha bijaksana, fihi isbatul hikmah, di dalamnya ada penetapan hikmah, kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha kullu ismin min asma'ihi fa innahu yatadammanu sifatan min sifatihi subhanahu wa taala. Dan demikianlah setiap nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala, maka pasti terkandung di dalamnya sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, lahul asmaul husna allati samma biha allati samma biha nafsuhu aw sammahu biha allati samma biha nafsuhu aw sammahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam lahu sifatul ula al al-uliyah al-aliyah al-aliyah katanya ya Al-aliyah ar-rafi'ah allati la yusbihuha syai'. Artinya hanya milik Allah nama-nama yang indah yang Allah Taala telah menamakan dirinya dengannya dan Rasululnya telah menamakan nama barakallahu fikum dengannya dan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang tinggi, sifat-sifat yang nama-nama barakallahu fikum tinggi dan mulia allati la yushbihuha syai' yang tidak ada sesuatu apapun menyerupai nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya. Adapun yang berikutnya insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.